Buka Quran Surah Al-Baqarah terkait tema kita hari ini Bagaimana kita tidak boleh move on dari yang namanya Ramadan Quran Surat Al-Baqarah ayat 26 Oke, okay, saya sekali, semuanya sekali A'udhu billahi minasyaitanir rajim يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يذل به إلا الفاسقين يفسدون في الأرض ayat lagi ya kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata kuntum amwatan وكنتم fa ahyakum yuhyikum thumma ilaihi turja'un Sadaqallahu ladzim Inna Allah la yastahyi Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merasa malu Tidak akan segan Ayat riba masalan ketika Allah membuat sebuah perumpamaan ma ba'udatan walaupun perumpamaan itu seekor nyamuk fama fauqaha tergantung orang bagaimana menyimpulkan dari apa yang dilihatnya daripada perumpamaan yang Allah contohkan fikihnya itu seperti apa meninggali rengit teh naon yang nuka pikir teh beda sikap fa'amal ladzina amanu Adapun orang yang beriman faya'lamuna, dia bertambah ilmunya dengan apa yang dia lihat, termasuk melihat nyamuk. Lalu menyatakan annahul haqqo, ini kebenaran dari Allah. Beda dengan orang kafir. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihada masalah. Oh kawe Allah tebet nyen rengit. Ganggu mun kersare amak-amakan anu kafir mah. Padahal nyen reungit teh lagi teu bisa? Yudhillu bihi, jangan anggap kecil masalah nyamuk. Tidak sedikit orang dengan nyamuk tersesat. Yudhillu bihi kasiron. Kasiron itu banyak. Allah kairon kasiro. Terima kasih banyak. Wayah bihi kasiro. Tapi ketika ada iman, tidak sedikit juga orang yang masuk Islam gara-gara nyamuk. Dapat hidayah artinya. Wa mayudhillu bihi dan tidak ada yang disesatkan Allah illal fasiqin kecuali mereka yang merasa lurus, merasa benar, merasa pinter, merasa bersih, merasa suci, jadi nggak mau belajar. Siapa mereka yang fasik? Di ayat 27-nya yaitu itu penjelasan tafsir yang original daripada tafsir yang dimaksud fasik alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. kenapa di muka bumi banyak kerusakan Disebabkan orang-orang fasik itu melanggar perjanjian dengan Allah yang sudah diteguhkan lalu memutuskan ma'amarallahu bihi ayu sholat tidak menyambungkan tidak silaturahmi maka nyiar nyambungkan ibadah Ramadan biar kita masuk surga itu harus menyambungkan silman kotoaka sambungkan yang terputus denganmu maka anggap we kunaon dari Rasulullah Ustaz Ebi tara-tara karunya aya nu nyawalan aya ah, nu nyawalan bari ngabuburit kan tidak boleh move on dari Ramadan kun robaniyan wala takun ramadonian jadilah hamba-hamba yang mengakui keberadaan Rob jangan semangat ibadah itu disebabkan tadi kata MC ke Ramadan hungkul Nes Ramadan nu tadina nges Ramadan Matara weh eta Ramadanian berarti muslim musiman ya us usumna weh. nges biasa nata darus tara daek terus nah, maka dilanjutkan tilu ayat lumayan lah nanti sambung di al ukhwah bada isa tong eren ngaji kan dahar gitu eren, ngising gitu eren, manya ngaji eren ya siapa mereka yang pasik, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah setelah perjanjian itu diteguhkan lalu dia memutuskan perintah-perintah Allah itu ibadah diri merasa cukup dengan ibadah kemarin apalagi merasa dapat Lailatul Qadar ah tuh sholat setahun mah tuh kupahala Lailatul Qadar geberes. beres nyata Allah teh tukang kiri dia ya kemudian tidak menyambungkan dan berbuat kerusakan akhirnya kutu sholat banyaklah kerusakan-kerusakan jadi kalau ingin memperbaiki seluruh tatanan, perbaiki sholat. Lalu lahir efek, multiplayer efek dan impact kaifa takfuru nabillahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilahi turja'un. Kemarin baru kehilangan dua sahabat dan guru saya, satu Ustaz dari Rahman, saya belajar banyak sama beliau selama hidupnya di radio Garuda dengerin kadang ikut dakwah juga ke lapangan sama beliau nu nyolat kena loba terus seminggu esna hari mukti isukan Epi Effendi eh KBG kebagian jatah karena hidup ini seperti eskalator bergerak tidak bergerak semua maju menuju ke dan sepakat Cuman mistis, misterius, waktunya bisa saja Anda duluan, saya belakangan atau terbalik, saya belakangan Anda duluan. Wallahu alam. Sok werek mah. Nah, ini persoalan besar manusia. Kenapa harus nyiar? nyambungkan ibadah Ramadan karena banyak kalau tidak berilmu mencari ilmu beriman menguatkan iman dengan ilmu menguatkan amal yang Ramadan kita semangat kemarin emang di hari biasa tidak ada taraweh ayah karena tahajud sambungkan tong pegat karena umur nggak tahu sugane maut ker tahajud sugane maut ker saum nyawalan senin kemis daud ayam mulbid yang tiga hari di pertengahan bulan sok sugan maut ker belah dinya setuju karena pertanyaan dari Allah kaifa bagaimana mungkin takfuruna engkau mengkufuri bilahi Allah yang mengurusmu di dimautkan jeng dihirupkan teh ku Allah asana eueuh tuluy aya asana maut tuluy dihirupkan sakadeng deui mautkan keur dihirupkan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un mata mun anu maut innalillahi wa inna ilaihi raji'un nah eta tadarus kita sebagai bahan dasar sesuai tema nyair nyambungkan ibadah roh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hamdan wa syukrolillah puji syukur hanyalah miliknya memuji Allah wajib hukumnya bersyukur apalagi kenapa kita harus memujinya faham sadar semua dari Allah bersyukur atas nikmat umur berbahagia atas nikmat usia ala nikmati dhahirati wal batinah nikmat lahir bisa ngaji deui para panggih silaturahmi nikmat batin mohon maaf lahir dan batin bisa saling memaaf Maafkan aku ya ketika anda melihat aku di YouTube bahasana Arogan pernah murrun enuka singgeng kayakigeng-igeng kageda gao-oya kasebat kasebit kasebut kas sabet-sabet kabetrik hati ka baddu kobu kaci takmana kakek pret Hnya kata jong togong kabetrik celinya ka badduangnya kakek spionnya ampura brotherdernya udah jelemah orang weh Saya review beberapa dalam satu minggu ini mengujinya luar biasa karena nama saya ada di satu paslon ya jawaban namanya tuh kudu omongan datu rumah sak cicing weh ya, saya tidak hadir terus poe iya nyolok nyolok saya tidak golput tapi saya netral nyolok sasad mau di beja-beja ria tadi nyoloknya jeung Siti Ani nyolok Siti Ani ya mau dicolok kurang mah dicek mau naik ngenok deh saya dicolok lah jadi anu orang nggak nyolok lah dia hati-hati ya, riweh atau kan luber langsung umum bebas rahasia atau jadi manya intel ngomong abi intel jadi penjahatnya lumpat ya nges seasik rindu semua akan hasanah pada waktunya kalau ada apa-apa DM aku aja kan benang kabehnya siapapun yang memimpinnya sok asal sok leh asal iman ka oh rajin ngaji rajin sholat rajin sedekah sok sahen nurek mimpin nama dan sudah semua tertulis di lauhil mahfud termasuk jodoh kita eh aslina dan kewajiban kita mah mencari berikhtiar sesuai rumus yang Allah berikan pakai cara Allah pilih kategori mun ngomong teu bohong pemimpin teh mun janji teu ingkar mun dititipan teu khianat tuluy gitu, rajin sholat, rajin ngaji rajin sedekah sampai mimpin negara mimpin daerahna teu bangkrut itu rumus-rumus Quran semuanya ayeuna geus didesak hari ini pesta demokrasi bari nungguan kuikon lah sok ngaji heula ngaji heula ame tenang hati siapapun pemenangnya malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya antep kan nya engkewe tungguan hasilnya semoga kita mendapat pemimpin yang sok soleh Pertama dan utama, saya mewakili keluarga di rumah yang tidak bisa ikut hari ini. Salam Tite Ani dari anak-anak saya. Walaupun tanpa disponsori Hongguan dan Marjan, mengucapkan Syaqallahu wa iyyakum minal aizin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Ini pertemuan kita pertama di Masjid Trans. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang kembali diberikan kesempatan untuk mendapatkan kemenangan. Menang apa? menang kesempatan untuk saling memaafkan. Memaafkan itu berat, minta maaf juga berat. Minta maaf berat, jauh lebih berat memaafkan. Kenapa memaafkan berat? Bukan memaafkannya, karena harus melupakan kenapa si dia harus dimaafkan. Dihampura mah enggak dengan percaya diri itu. Ini nginjem duit teramayar. Dihampura mah enggak dengan percaya diri itu ting itulah berat memaafkan guys diambura ngantong sakali-kali deh akhirnya terluka akhirnya kita nggak percaya lagi itu yang beratnya dari memaafkan maka wal afina sudah maafkan saya inallah yuhibbul muhsinin karena memaafkan itu termasuk kebaikan yang Allah sukai Allah aja pemaaf masa kita enggak terus hampura we hampura ngan percaya nama deui mah teuing nya kamu pernah nyeri hati meninggalkan karena orang nggak sukses datang deui memetot baju kemana wae atuh gaya nah kini kau datang dengan penuh sesal mencoba untuk meluluhkan hatiku katakan aku tak bisa mengulang rasa itu mewek tak bila ku ingat kau pernah mengkhianatiku ngalemereh tak cimatana bijil Kenapa tisu laku? Karena cinta nggak pernah kemarau. Bere tisu, susu tak umbel. Ketika mantan terkapar dengan penyesalannya, tongkat jebak kucai matanya karena pengenin kembali kepada kita. Sebenarnya kita lagi butuh dia kemana aja dia. Sekarang kita udah sukses, Allah uji dengan kesuksesan, dia mau balik lagi kita. Meleleh air matanya. Air matamu tak cukup bagiku, katakan untuk melupakan semua yang terjadi. Kenapa AA terlalu sakit? Luka di hatiku, aku tak bisa mengulang rasa itu. Kelepek maut. Ngeri, ngeri. Santapkanlah masa lalu malah. Ya, lihat spion mas waktu-waktu. Ya. Tong fokuskan spion harus nabrak deh emang cewek dia aja ya jadi Ramadan nggak boleh move on kalau dari mantan boleh move on oh. kenapa Ramadan nggak boleh move on lihat pesan Ramadan wajib dilipat gandakan pahalanya nusunat dianggap wajib orang tara biasa tahajud bisa taraweh orang biasa tara biasa sedekah Ramadan masa sedekah kenapa jadi melendoy jadi melemah maka ini keren nih nyiar nyambungkan ibadah Ramadan kata Nabi silman kota akak sambungkan yang terputus denganmu jadi temui saudara kerabat kolega teman ya kemarin pada mudik pada mudik kemarin mudik ya saya juga mudik kemarin ada kerinduan nah kita mun mudik ilallah teh orang teh kudu sekamar, sekasur sadapur salembur di surga teh mun bisa sa gubernur di ditu teh nya jalur, kudu alakur ti ayeuna tong parasea gara-gara beda calon pindah masjid gara-gara beda partai pasea jeung baraya pasea jeung dulur teu akur entong atuh da eta mah kahirupan dunia maka ada ayat nanti di sebelumnya wattaqu yaumal la kenapa engkau tidak menakutkan kepada satu hari yang satu hari itu nafsun an nafsin syai'a tidak bisa berpengaruh satu sama lainnya seperti Ibrahim dengan bapaknya Ibrahimna di surga bapaknya di neraka padahal di sa lemur, sa sakasur salemur sagulung sagalang galang. tapi di akhiratnya diametra terpisah di tempat yang berbeda nu hiji di surga di nu hiji di neraka Nuh dengan anaknya Kanan Lut dengan istrinya Asiyah dengan suaminya Fir'aun Muhammad Rasulullah dengan saudara-saudaranya karena tidak ada keimanan yang sama maka penting ngariung ngumpul juga kia teh apa namanya belajar ti hongguan marjan monde sardencis susu capnona kaleng wae ngariung sia teh korong wae diriung-riung banyak orang Islam tidak ngariung nah maka setiap tahun ada momen Idul Fitri kembali memfitrahkan diri dengan saling memaafkan selamat hari raya selamat hari lebaran lahirlah kemenangan setelah Ramadan dibersihkan dosa lahir batin maafkan aku ya saya punya anak empat perempuan lah lucu tapi kesakapung Halifer aktif budak teh saya pulang siang-siang bu kemana si dedek nupangis mungsu ting ya ada internet asal kamu nonwanya wae tuh tangan eueuh di bibina eueuh di mangna eueuh sepedaan eueuh di taman eueuh stek maghrib resah dong anak ngada indungna palototan setik kamu teh ayeuna di kunci pantok ari geus jadi dikencarkan, di mana budak wah ke budak mah jadi pasea disusukan keur nyair impun Jawa motor jababau aduh Insting seorang ibu Diwing sebrot kuci panas, sikat sebrol makeai salju nyadah motor minyak teluran kayubutihan talekan U ngaran nanya biayaan urusan didikan arahkenan kawin kenan. meni mandian teh bongo inndungna ini dehi kasusukan. Bagaimana reaksi istri saya saat itu? Ngemek dong. Sarua Allah ge ieu. Iya. 30 poe mandian ku taraweh, ku tadarus, ku itikaf, ku sedekah. Fitrah bersih, sengit seperti bayi tong kotoran deui Paham? Maka nyiar, nyair, nyambungkan ibadah Ramadan. Ini seni menjaga kefitrah, Kefitrah. Tapi iya seni nanti untuk mencapai kepada fitrah berat jauh lebih berat mempertahankan fitrah Nungkarunya nungarana fitri tah kemari lebaran sibuk pisan karena semua kembali ke Fitri, ya. kecuali aku kembalinya ke ani ya tapi insya Allah suatu ketika mungkin kembali ke fitri tapi ada nggak ya fitri yang mau ya jadi ini ayatnya orang-orang Pasik itu memutuskan perjanjian di ayat Ar-Rum 30 tentang kepitrahan fa'akim wajhaka lidini hanif surat 30 ayat 30 ta tafsirna tugas menjaga kepitrahan itu fa'akim wajhaka sing harapkeun ta banget sese wudu salat salat salat salat salat na ulah pegat tahajudna ulah pagujud subuhna kudu puguh duhurna ulah ripuh asar ulah hoream maghrib ulah pabelit jeng dunia terbalik ya Isa ulah hareudang tuluikeun Pak Hakim wajahaka sama malam takbiran kita taraweh si Ustad aliran naon takbiran taraweh tahajud da taraweh mah uh kan Ramadan ge bea betul ngurus jakat orang sholat menjelang sepertiga malam sampai malam tadi insya Allah silman kotong akak sambungkan yang terputus denganmu ningali hari mukti mautna usia Rasulullah tuh 63 hari mukti wafat 61 standarnya 2 tahun di kuota sisana tapi kan sempat berpesan kalau ada sisa waktu 2 tahun lagi standar umur Rasul habiskanlah usia kita di dakwah itu pesan terakhirnya di ranjangnya wah oh, orang kudu Abdul Somad juga bilangnya begitu nah, orang opat dua itu opat dua karena awet kaset <laughs> ya jangan bicara umur lah bicara sisa umur mistis ya kan teu nyaho orok maot nu wajahna wafat nu kolot komo budak letik mati selebritis maranaon saya kemarin waktu di sahur seger Panur buat jadi bintang tamu saya dua hari setelah itu wafat yang Nur buat Sri Mulat wafat mamahnya Akbar mawat. jadi Sariuna anak jadi bintang tamu saya mah <laughs> karena saya dominan membicarakan kematian aslina nah waktu sebelum Ramadan saya duet dengan Opik Tomboati di Pusdahi ya curhat sebelum naik panggung tuh harapan aja Edwin saya doakan saya kuat ya saya lagi diuji kenapa gitu Mas Opik istri saya yang muda meninggal saya nggak tahu saya udah nonton TV tara cuman teh orang mantep apa artis nu mana mun artis nggak orang urang ya, kita beda nate ya doakan saya lah kuat langsung saya ceramah ibu-ibu tong baik jadi nuara tak istri opik ke mau tak nggak saya jadi nukolot <laughs> ya. bukan kematiannya brother bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk kematian maka saum la'allakum tatakun ujung ayatnya supaya kita bertakwa. Untuk apa ketakwaan itu? Fatajawwadu fa inna khairi jari takwa. Berbekalah karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwa ah, lain baju takwa, ketakwaan rasa takut kepada Allah. Ayat di Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Apa bekalmu untuk kamu pulang mudik ke, ke Allah? Kan mudik kalau murga ya, segala dibawanya. Wow, kongkorong, gelang ya tukang asin sakil kuntu di emasan Ya, kumaha daramang sadayana di lemur Nemong nemongkeun hasil usaha merantau sukses suku wae make gengge pura-pura atau suku kirincing kirincing kirincing ria hati-hati ah tah mun urang isukan kita mudik kemarin berapa korban yang jadi korban mudik karena kemacetan saya pulang dari Jakarta habis sahur H-2 ke Idul Fitri kan jalan harus mudik pinuh 10 jam tuh dari subuh nyampe ke dia jam tilu nah dibuka ku nuboga tol teh di Beritama karena arus Jakarta sepi tapi macet deh ternyata ada yang diam di tengah jalan mau ke nyupira itulah misteri kematian maka kaifa takfuruna kenapa engkau kufur billahi kepada Allah wa kuntum sementara keadaan kalian amwatan asalnya tidak ada tong gede tong sombong mana teh asana eueuh ayeuna keur diayakeun isuk dieueuhkeun tiga hari mukti dari Rahman summa yuhyikum isukna dihirupkeun jadi nu maot teh hirup nu maot teh hirup sok teu percaya maot geura hirup tapi lain di alam nu ayeuna perjalanan kita masih panjang kemarin rahim sekarang dunia besok kubur mahsyar Mijan, hisab, syirat, surga, neraka. Panjang keneh mentak tong marota. Panjang keneh perjalanan teh de journey teh panjang keneh. Maka pertanyaannya sederhana. Kaifa? Heh, kamarana wae takpuruna. Bagaimana engkau bisa mengkufuri billah Allah yang mengatur kematian dan kehidupanmu? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ciptakan amal terbaik membeng diberi kuota sisa usia ya kaifa takfuruna kenapa engkau kufur billahi wa kuntum amwatan mana teh asana eueuh wa ahyakum summa yumitukum sakedeung di dieuweuhkeun ucing dahar asin hayam dahar huut domba dahar jukut kehirup keur maot keur maot danges mawat mau ayah perhitungan ukur bilatungan mau ayah balitungan jadi hayam dahar huut domba dahar jukut ucing dahar acin eta keur mau mau dihisab ucing mah kan ayah kopi luak, begitu lakunya urang nyian kopi ucing kopi galau kenyang sangu jeung asin bikin ka ucing cina dahar kucing ke diising gendai tak jadi kopi ucing insya Allah hasil nya kunaon tata rucingan ayak endog legeg pisan endog naon endog asin nah legeg ditato Sieunna nanti ku endog meri disangka abri eh ku endog puyuh sangka kan loreng endog puyuh endog puyuh sieunna ku endog naon ku endog negeri sian tadi bere gaji kan negeri pegawai negeri ya jadi loba pelajaran temun tadi nyari nyaritakan rengit nyari nyaritakan ucing tah ketika hayam daruut domba dahar jukut ia kerhirup kermawat kermawat tapi mau orang dahar hayam dahar domba kerhirup kermawat kerhirup karena nges mawat dihirup ke nah, dahar hayamna dahar dombana mana maca doa tuh ay hayam domba mun barang dahar maca doa tuh Hah? Berarti pernah jadi domba. <laughs> Nepi ke apa terus. Tong dijawab dah orang nanya ke domba. Ya, kalem gerana jijing urang, kalem kalem. Ame cerdas. Domba dahar jukut, hayam dahar uut, kerhirup kermaut. Kermaut da ujungna maut. Meli kasur, kerudang kersare kerudang atau kersare mah mau di ladangan eh. kersare meser kasur ayo iya, lemot ya kunaon orang itu di suku tang paham sok beres suku macok kunaon ayam jago welengenan sawah ayam bikang awas susuan Enak kan seri orang ngomong jika ternyambung ayam dah ruhut domba dah luhut, keruk maut ker maut dah kamautan teh tina kahirupan kahirupan teh tinu kamautan orang ngacapruk punya ambil cerdas baliknya eh sema ngabuburit nama orang dahar hayal hayal hirup hayal maut oh yuk kerbotram dengan ayah yang meliwat tuh lepaskan di payahan lah kan di telah bismillahi Allahu Akbar mursia mursi itu mursia yang sakit tuh Hayam payah hayam hirup eh ker teh kudu di payahan ya ibu jeng salaki rengian budak hirup payah kan payah dihirupan lah mobil ke hirupan lah di imah amun ngaji nggak subawa ka imah jo ah di imah teh berarti lemot batur Mas masurina tadi di masjid siapa kali kelapa patok oh awas jadi seri terakhir cicing orang asah otak orang mari ka kutra tanya Riyadu Solihin Heh. pertama ngaji eh, teman tema nanti reuni Ramadan oke datang dah ada lah dong ayah ikan bakar dirinya deket kuburan pahlawan Nyalam berken dong Berudak dinya nu tim arwah penggali kubur Saat cagir, alhamdulillah. Naon bray? baru barudak ngesek arah sub sekolah eh. Terus ini seberapa poe ya, nu mahot cina Maksudnya, omset tal omset. Dong, geus lah sing loba nu maot. Kayak komisi. punya parehe olangan Ardina manenena teboga proyek ngagali kubur nya marna bisa hiruplah muna omah makadi hola mau tawal haya ta ayat na teh ka hirupante tin nu kam mautan kan loba ustage nu hirup na muna umawat wursep talilan o bak kakah balik nanya doang keun sing loba umawat jauh paham ya paham ya oke okay. kita cerdas ngarana maka nyair nyambungkan ibadah Ramadan nah bising maut poho tina pendidikan Ramadan tarbiyah Ramadan sampai kita memutuskan ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan 30 hari loh digodok di kawacandra di muka Ramadan silman kotok aka sambungkan yang terputus denganmu kata karena Nabi la yadkhulul jannata qati'un yakni kuti arrohim tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan silaturahmi maka disinyalir di Al-Baqarah mereka orang-orang pasik lurus we jika nanti Muhammad tunggu di larut catang dirumpak batasan ditabrak lupa kalau ada hidup selamati akhirat setelah dunia alladzina yang kuduna ahdallahi mim ba'di misaqih wa yaqta'una ma amarallahu memutuskan perintah-perintah Allah wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayu salat tidak menyambungkannya wa yufsiduna fil ard maka terjadilah banyak kerusakan maka salat anha anil fahsya wal munkar kenapa kita harus salat minimal ker salat mah orang teu maksiat mau aya jelema ker salat mabok mau aya jelema ker salat zina sok jinahna bari salat weh kumaha carana mana jadi sajadahna alah dacek ayatna inna salata tanha anil fahsaina iwal munkar salat itu penjaga fahsya maka barbar ayu salat wa yufsiduna fil kenapa banyak kerusakan memutuskan perintah-perintah Allah lalu berlepas diri yang akhirnya melanggar apa yang dilarang oleh Allah maka dibatasi ku ayat yang terakhir tadi kaifa kamu tersadar, kamu teh bakal maut bakal balik deh ke Allah itu kuncian jadi ingat mati biar tip and trick menjaga keistiqomahan menjaga kefitrahan istiqomah dengan ibadah maka fa'akim wajhaka di arum ayat 30 surat 30 hadapkan wajahmu kepada agama Allah fa'akim wajhaka lidhini hanipa agama yang lurus hanip islam gitu weh Ramadan gitu nya di luar Ramadan ya kudu gitu weh tanda seseorang dapat Lailatul Qadar itu kalau pasca Ramadan dia tetap istiqomah tetap membaca ayat kayak tadi minimal one day one ayat atau ngedua-ngedua teing mah tadi menang tilu ayat berapa huruf tuh tambahan hafalanana salate ulah lecak nu etadi nu etadi tambahan atuh dada harga ngeningan ai lapar mah nama lebih jadi ilman tambahan ilmu teh sebagai wujud silman koto angka la yadhulul jannata qati'un yakni kuti arrahim hayang asup surga tapi megatkeun silaturahmi Al rahman alama Quran silaturahmi itu Allah nurunkan Quran silaturahmi anda ya Quran baca tadi saya pagi sebelum nyoblos ya Ustaz Deden nggak imah Ustaz dua lah. Tulung ngaji aduh badannya ocai. ngadengnya budak ngaji rumahku surgaku nikmat bahagia malin kuduit, ku duit money is not everything ketika lihat keluarga ngaji betul ketika lihat keluarga sholat Kurota ayun tenang asa diberenau. Kita sering membuat orang tua kita menangis dengan kasus per kasus kita. Sok bikin tahun ini mah orang tua kita menangis karena bahagia melihat perbuatan ahlak kita berubah setelah dididik, dilatih di bulan Ramadan. Nah budak teh jadi rajin ngaji. Nah budak teh mantap saya semangat. Sat, seminggu wis Ramadan kajian dari kuy ah, penting di Abbas. Mangkuknya di Al-Huda. Sebelumnya ada di beberapa titik. Nah, nanti malam di Al-Ukhwah. tadunan on ngaji ngas pemilu, saan nyarek pemilu yang menang mana ngaji teu menang ya iya ayatna ayyus sholat sambungkan tong ngaji mah biar tidak terjadi banyak kerusakan karena kita akan mati inilah bekas sisa kuota usia pakai manfaatkan dina taat ke Allah subhanahu wa ta'ala berat dina tidak ada manusia yang steril dari dosa minimalnya telobating dosa nalah karena diimbangi dengan perbuatan taat kepada Allah Fakim wajhaka ini hanif. Kenapa kita harus menghadapkan wajah kepada agama yang lurus? Karena mundur lempeng mereka mana? Fitrat Allah untuk menjaga kepitraan. Dajjal mama diciptakan kenaon? Beribadah. Saya sering katakan, tahu kenteng, kenteng, genting, genting. Tuh kenteng tuh, burung Kenteng tinu naon? Tanah. cawe tinu? bata tino ceng-celengan tino nah tuh bet sombong nih kemana teh dulur jeng si eta eh dulur kendeng tuh bahan bakuna sarwa tino tanah tanah nu itu mah jadi kenteng tanah nu iya mah jadi bata tanah nu iya mah jadi coet tanah nu iya mah jadi ceng-celengan tak ibu-ibu sing berpri kecoetan mengarendos teh eta teh dulur urang Mencoyat bisa ngomong mah pas ngerendos nanti kling ce ce atuh ce ce ce. Pasti ngomong ya tante. Sok ibu daek direndos. Hanya ustad ulang mah tanah teh jadi jelema. Kernaon fungsina? Mun kenteng mah fungsina kerniungan imah panas nangkarak hujan darah lumpat gitu we kenteng ya mah mun batama mah disimpen di sisi cicing we kecuali dibongkar bangunan anak Ayah jelema juga kenteng ayaah betul jumahan y moyan we diajak jumahanhamdul ah, berarti ken moyan waat betul ngaji ccing bata senang ngobrol je bata mana je lemah batae coek berarti nuguan mutu datang ya orang mah jelema bray tinu tanah itu jadi jelema tugasnya ke naon ke ibadah ke masjid bergerak terus mengker sholat kan sujud cina melong tempat sujud kia entong kemana-mana panon ker sholat yang ngider segera dibaca versi ibnu aing wasit goblok hmm, cucunguk dituturku maca kalender toko mas megaria oh. tong balatih masjidnya diharap nah bamlam pikiran teh loading gitu kan udkur kada wa kada ingat ini ingat itu ke tempat sujud tah sunnah nama me ingat aing teh bakal balik kadinya tah sok aya rindu kan utana eh? mau poe ge rindu mus gawe capek hayangna naon ngagoler teh rindu ka dulur urang sad rindu teh ka dulur urang katana hayangna ngagoler ca aing teh slipkeun mah alright sarekeun mah eh teh kerindu mata tong melangit kaki kita berpijak di bumi tong sombong tina tanah balik deui kano tanah ngan bakal diminta pertanggungjawaban bongana tanah nu eta jadi jelema namanya hisab al hakumut kasur hatta zirtumul makobir kalla saufa ta'lamun mana teu nyaho mun teu nyaho tong nyanyahoanan rek maot moal juga tuh ini ustadz heula eh cilepeng, ya maka fitrah Allah allati fartaran nasa 'alaiha. Dengan itu Allah fitrahkan karena manusia diciptakan untuk itu. Maka Ramadan kenapa ujungnya Idul Fitri? Karena Ramadan penuh dengan ibadah. Orang yang maksimal ibadahnya fitrah. Berarti mau yang fitrah tetap beribadah. Awas ya, aya tarik ka dieuneukeun mah. Ya. La tabdila li khalqillah, tiba lagi terubah rumusna. Hayang salamat mah. Saya barusan kalau nggak salah bikin caption nyetir mobil Hidup ini bukan perjuangan, tapi perjalanan. Ujungnya akan bertemu di tempat yang sama kalau amalnya sama. Sarwatina tanah mah ibadah we atuh. Tong riweuh, ima ibadah wae riweuh. Bener tuh, Ke ibadah riweuh teh kunaon? Musyrik. Ditujukan bukan karena Allah. Ya ayatnya keren banget. Ya. Tatablillahi khalqillah zalika dinul qayyimah. Gitu we. Tong jadi orang lain, orang naik balik sorangan nyagi indit ke di didunyana abring-abringan maut ma masing masing setuju dahar kanu hajat kateringna bareng dahar ngisingna bareng tuh eh gitu orang adil lancek kembar mautna bareng tuh itu mah rahasia Allah maka lidini hanif dari kadinul qayyim walakin aktsarun nas la ya'lamun cuman kebanyakan manusia nggak tahu cuman banyak manusia yang sok tahu awas maut ke goreng hati maka saling memaafkan nah, siapa mereka yang tetap dalam beribadahnya itu nyair nyambungkan ibadah Ramadan munibina itu indikasi orang itu bertaubat stay on the track tetap dalam kembalinya dia kepada Allah Allah maj'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin sebagai jawaban dari ayat innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin Samud doa Allahumma ij'alni minat tawabina mengesudu waj'ani waj'alni minal ya Allah menihasa nyingsat ke tina dosa kadia dosa kadia dosa ya Allah untung kau tutupi auratku jadikan aku orang yang bertobat jadikan orang yang membersihkan lahir batin minal mutatahhirin fitrah nah, mereka munibina tabayat tubuh taubatan arroja mereka orang yang kembali rujuk kepada Allah ilaihi watakuhu terlihat dari ketakwaannya yang tetap ngajina berjamaahna tadarusna ikut kajianana wa aqamus shalah salatna berjamaah wala takunu minal musyrikin dan merekalah dan mereka tidak termasuk kepada orang-orang musyrik maka jangan sampai keadaanmu orang-orang musyrik saya takut menerangkan ayat ini sin ngarewaeun tanya bantuan ya biar tidak ada trik kamera siapakah orang yang musyrik pang macakeun artina tah anu ayat tilu duana siapakah orang yang musyrik oh, kan ujung ayat yang 31 itu wala takunu minal musyrikin saya pengen semua dengar tidak ada trik kamera siapakah mereka yang musyrik memecahkan artinya yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka memecah belah agama mereka lalu dan mereka menjadi beberapa golongan setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka hari ini terjadi si Ganubalananya orang musyrik itu ya di Al-Qur'an loh Allah nu ngomong wantun galuh tu wantun lageuleuh ti dituna sakitu teu ngabatikeun indikasi seorang itu musyrik bangga dengan kelompoknya eh ini ramenya eh, orang mah grup iya orang mah grup iya nya geus bae tuh nyen boy munibina ilaihi wattaqu wa aqimus shalah wa takunu minal musyrikin. Jangan keadaanmu seperti orang musyrik. Siapa orang musyrik? Minal ladzina farraqu yang memecah belah dinahum agamanya wa kanu siaan kullu hizbin bima ladaihim farihin farihun bangga dengan kelompoknya saling mencaci saling mencerca saling memaki saling mendengki kamarana atuh gaya ya hendak ngaji deh saya direspon sempat panitia tuh goyang saat mana naon gitu usum pemilu ngaji sanu nyarek urang nu kaharep nage tapi lah harap ting offset <laughs> paham ya jadi musrik itu berkepentingan walaupun dia membawa agama nah bangga dengan kelompok jangan jadi Islam eksklusif mana ya? baru dak mana ya pemuda hijrah pemuda hijaiyah <laughs> ya. Menjaknya kau orang, bacaan bisa ngaji lagi. Awas, jangan tersekat dengan itu. Setuju? Karena nas umat wahidah asal manusia itu satu. Allah nage hiji, Muhammad diutus, Nabi terakhir nage satu. Kenapa? Terjadi perdebatan, perpecahan. Bukan karena perbedaan. Perbedaan itu direstui agama. Yang tidak direstui itu perpecahan. Kenapa perpecahan tidak direstui? Karena lahir dari kedeng. Tak etak bagian bainakum maka masuk kepada musyrik kita ya nggak bela organisasi ormas komunitas atau Islam kita ya Islam kieu we nah beda baju tenanawan, naon nu lama beda iba ibadah saya kemarin ke Garut tuh lagi sela-sela mudik ngopi lah di Garut calurat peruda Garutan ira kajian di Garutan memotoran ya, ah, kapan mengbuk ayo sun menaik waktu mah tuh lain memotoran euy eh di Pamengpeuk ini kasus lama sebetulnya mah. Ayah Islam aneh. Aneh mah salatnya nyengharap metan. Dan itu tidak sedikit. Lima orang sudah ada di komunitas aliran itu. Salatnya nyengharap metan. Nabi na ngarana sen-sen. Ada nangis beda. Pemerintah peduli nggak terhadap kasus-kasus seperti ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, sen-sen. Eh asli, ini nah, ayah rekamannya diurang karena nabinya seorang yang memberikan cara berpikir yang berbeda yang kemudian orang awam menyimpulkan bahwa iya no bener. Ini kan saya mau bikin tim sukses ke sana tim investigasi sok bergantian curang. Orang wani payah nak, kerma ke Palestina nggak teu meunang kana mah beresan terus sekitar tempat orang tuh pekerjaan teh belum selesai maka berhenti berdebat berhenti saling mencaci saling memaki karena karena perbedaan yang sedikit dan khawatir mun etana dibanggakan jadi mus musik tanah musik itu bangga dengan kelompok kelompok hati-hati ya la ilaha i Muhammad Rasul maka kesimpulannya sedikit lagi apa yang kita lihat dapat ilmu nggak dari apa yang kita lihat nu tadi ayatnya di awal innallaha Allah tidak pernah la yastahyi merasa segan, merasa malu. Innallaha la yastahyi ayyad riba. Membikin perumpamaan ma ba'udatan walaupun dengan seekor nyamuk. Cerdas tuh melihat nyamuk. Kalau saya melihat nyamuk teh anahul haqu Keren Allah desainnya teh beak-beak. Rengit maduh. Dengan rezeki nage terancam tuh. Hmm. Nah, ono nyawa nyawana. Eta teh dengan nafkah, dengan rezeki. Hmm, tah. Pucat. mah hibar si bapak tuh balik-balik. Ngesah ya, ya di pipi. Karena dicabok tah. Berapa juta nyamuk yang yatim. Gara-gara ayahnya mencari nafkah lalu syahid di pencarian nafkahnya sing adil atau bro ringit ukur ngagandengan tong dicabok mulang hmm, tewak wow lepas ke Cina rapat di kelurahan naga ngagandengan batur itu tengah nah lain gandengan wow wow ini pedit-pedit teuing atuh lu dicokot kurungin tuh seberapa letter sih getih teh bari cek peneliti kesehatan mah ketika kita disedot darah sama nyamuk itu darah kotor kamu nurut tukang mabok mah bikin cina gede ke iya. asli ya mikir kan ada jauh atau rengit ke boga keluarga atuh berewe sedekahnya ya so ayah ayatnya Allah tidak pernah merasa malu ketika Allah menciptakan nyamuk cik mikir tuh Famaladzina amanu fayalamuna orang-orang beriman itu kalau melihat sesuatu itu jadi ilmu termasuk melihat nyamuk. Anahul hakum rabbihim. jelaman jelema bisa nyerengit sukuna letong awakna. Udah mengguna paehan paehan weh. Baru rucat sararahid na temok. Kan teu harti ya juga pun bojo kan ya bakat kunya ah budak merenya dicocol no si bungsu teh si sekuina teh ya tinggal nih cocok teh nges sebaya atau dang bentol mang kayak kempes di ayam nih uangnya anak kabudak sok goreng sangka kesarewe orang mau pada pas ya masalah ringit ternyata datang deui ringit teh survei heula tadi mah meureun udang hudang indungna eta bakat kunyaha budak kana samurai na temok teh nya pun bojo teh udah gak ya terengit, rek mainan anak aing manya curan emang dinosaurus emang jurak sipak rek mainannya jadi ulah teu adil hirup mah beda dengan orang kafir pamal ladina kafaru ketika orang kafir melihat fenomena itu hmm, mencibir mencerca memaki hadza lebih bihadza masalan naon si Allah nyunuk Padahal berapa juta orang yang hidup dengan nyamuk. Ayah pabrik obat nyamuk. Ayah itu ayah iya nu di pabrik obat nyamuk. Nu pabrik obat nyamuk nah mobil lagi Ferrari. Berarti jadi jalan rizki. Cuma nggak bersyukur kufur. Ya tunggu. Yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira. Kalaupun dia kaya istijrod saja. Dan ya jangan sampai dengan kesempatan yang masih Allah beri setelah 30 hari digodok ke kawah candra di muka Ramadan lalu kita menjadi orang-orang kufur lupa bersyukur sehingga di akhirat hancur gara-gara kita lupa bersyukur bersyukur bersyukur atas waktu yang masih Allah beri gunakan untuk beribadah nyair yang mungkin ibadah bulan Ramadan jadikan tahun ini tahun selalu punya wudhu setuju biar wafat dalam keadaan wudhu tahun tepat waktu berjamaah sholat di masjid setuju tahun ringan tangan memperkuat sedekah Semuanya orang-orang yang selalu membaca Quran, menegakkan sholat dan bersedekah terang-terangan atau sembunyi-sembunyi yarjuna tijaratan lan tabur surat 35 ayat 29 mereka tidak akan dikenakan kebangkrutan jadi mun hayang untung dina hirup ngaji salat sedekah oke okay. oke okay sok sambil tanya jawab bisa serba sorban ya ada yang mau nanya silakan yang dekat aja dulu sok dari mana siapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, nama Kemal dari Cijerah Tadi menanya kan orang yang memutuskan silaturahmi itu nggak akan masuk surga apa perlu kita bersilaturahmi dengan mantan ya udah paham paham sok umumkan dulu saya narik nafas dulu budak politik mantan semoga bagaimana bersilaturahmi dengan mantan manusia yang pekat diingatan uh, eh, nya silaturahmi weh nah niatnya naon tengah naon kan rek CLBK saya tanya inamal amal niat niat silaturahmi, naon ah silaturahmi wetan nggak ada masalah dan memang semestinya tapi kalau silaturahminya berkepentingan yang balik di komo mantan geus salaki ini akan liur pada waktunya sok intinya silaturahmi mah semestinya saya maju musuh wae silaturahmi bro hampurannya bising didinya loba dosa hampura orang sombong silman tahu akat sambungkan yang terputus denganmu walaupun dengan mantan tapi ayah ulah ayah niat lebih. kecuali takdirnya tiba-tiba dia melupakan kesalahan kita atau kita bisa melupakan kesalahan dia akhirnya islah kan silaturahmi itu islah baikannya tiba-tiba ngajak jadian di nyangges kawin ya, ya asa ulah lalaki ya maunya kawin yang lalaki ya intinya silaturahmi nggak apa-apa cuman niatnya apa itu yang tahu kan hanya kita si pelakunya itu next ada lagi sok tuh di juru tuh Ahwat boleh ya penitia siapkan Ya, kalau misalkan yang susah untuk menjangkau juga bisa mungkin ada yang mau pakai kertas dan sebagainya bisa dipetahikan ke Yun Oke, saya mohon doa Jumat besok ke Korea dulu beberapa hari. Nanti malam ada kajian lagi pada Isya di Al Ukhwah ya. Semesta Dudi duet. Oke, okay. sebelumnya tadi yang karena pertanyaannya luar biasa bikin shock, jadi oh. saya kasih buku. Oh iya, nah, jadi cocok bukunya. Saya judulnya Nurmi, Nurmi Numi ya teh. Numi. Yang baik untuk yang baik. Ya, semoga mantannya berbaik-baik ya. Amin. So, oh, Kemal buat Kemal. Mana yang tadi? Ikhwan dua, akhwat dua ya. Assalamualaikum, maaf di luar topik. Uh, si Topik di luar <laughs> si asup kan ya, eh, boneka kan gitu? itu kan perwujudan dari berhala jadi hukum hukum apa apa diulang diulang eh oh, niron siap kuno yang ki ki gitu iya lah we tuh sok buru nggak kabur imsak eh mana tadi teh Geus didilet ku nu ngirimna eh pak boneka itu haram apa tidak gitu Ji? boneka Heeh, kan itu sebuah per- perwujudan dari berhala nah jadi hukum dari berhala itu gimana gitu ya bang menjawabnya harus gimana <laughs> tiga ceribel. boneka itu haram nggak ya boneka naon heula semua Semuanya. Semua boneka? Ya jadi haram apa tidak gitu. Boneka menang mau klien, <laughs> Mau yang mau haram. Eh kan ada yang dilarang dalam hadis itu patung termasuk boneka yang jadi sembahan agama lain. Kalau boneka-boneka mainan nggak ada masalah. Da orang mah e, berbarengan kata Nabi dengan apa yang disukainya. Cuman sukanya jangan berlebih kan ayah nusukana berlebih kawin tuh bisa meliwe boneka cantik yang bisa dibawa kemana-mana itu ceritanya udah lain Ustaz nah apa sok macan agama media nya di ahong di apong di along gitu ya itu ya boneka naon udah ditiup dengan mahal itu teh jika asa diberi ide jadi tergantung bonekanya kalau saya nggak berani menjudgment semua boneka haram atau enggak di toko-toko ulah oh, menikuin dan lain sebagainya Ya tergantung bonekanya boneka apa. E, ya. pam-pam. pam. Puas? Uh, satu lagi. So, baik. Uh, kan jika kita suka ke seorang perempuan gitu. Ketika kita dekat dengan seorang perempuan? Ya. Tak kita kan tidak boleh gitu kan. Mm -hmm. tidak boleh gitu kan. <laughs> iya. Aku paham Rudolfo ya mendekati seorang perempuan gitu kan tidak uh. boleh gitu kan ah, dekat dengan perempuan nggak tahu atuh terus gimana ya, contoh saya dekat dengan seorang perempuan uh, tapi saya takut berharap berlebihan takut ada pe, eh, apa zina gitu uh. ada zina bagaimana kita harus bersikap gitu iya bersikap untuk mencoba menjauh gitu okay. agak tapi kan kalau kita menjauh itu sama saja memutuskan silaturahmi mm -mm. jadi ayahnya mana aku siate nggak Ada dewani ngajak jauhan bu jadi gituan jadi aku mah emang teh ha ah, ya ayah solusi datu gitu bang Heeh. Terus kieu nu aman mah bogoh teu kawewe eta bogoh mah ayah gitu kan bogoh mah ayah kan dekat ayah lu gitu tanya anda kan dekat dengan perempuan itu cuman takut jina tapi menjauh juga takut memutuskan silaturahmi saya tanya anda bogoh tuh kalau eta suka tapi belum cukup umur untuk menikah cukup suka tapi belum cukup umur untuk menikah suka belum cukup umur umurnya cukup kan oke okay, eh, pertahankan rasa sukanya berarti jaga jarak a aman dalil damri weh <laughs> jaga jarak aman oke okay. dua awal ya ayo beri door prize lah karunya jaga jarak aman oke okay, ada awat awat oh, susah nggak ada mikir awat susah boleh pakai kertas sok sok atau ayo nge wa ah. belum sok Iwan dulu sok Iwan dulu jadi bari ada Iwan Iwan sok lagi sok kuma MC lah udah. Iya dah dekat itulah yang di iya. pinggir ya jauh orang bogoh tapi ke depan kang sok no mana lah yang di sini belum ayo sini aja kan? mau langsung aja Oh ya nih sambil micnya sampai ke yang mau nanya ada aplikasi baru Play Store untuk mempermudah mendengar kamar-kamar ceramah uh, list-list tulisan-tulisan bla bla bla bla termasuk gambar-gambar untuk banner pengajian cokotna tidinya ame pecah ruksak banget orang siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum eh, Oi kami. <laughs> Naon koma koma Kami Abi Ajis di ujung berung itu Tumaros Pak Fawis eh, pekerjaan sih sebenarnya mah saya kerja di perusahaan salah satu perusahaan Jepang di Cikarang. E, pertama masuk kerja itu ditawari sebagai penerjemah. Da, alhamdulillah bisa bahasa Jepang se setik. gozaimasu. Hai. Kochira koso soto. Urasoto. Kurame kari mas, kan? So. Terus, Terus uh, setelah itu ada beberapa senior yang uh, memang beberapa mereka apa? juga ya beberapa apa senior senior senior oke okay. senior atau atasan yang mereka juga bisa bahasa Jepang tapi uh, saya mah terpintar gitu cuman gawena kapake modenya hmm. <laughs> mata di ya di terus di dipakai ku ku Jepangna buat uh, menerjemahkan translator menerjemah ya menerjemahkan tapi di sisi lain masih ada ketakutan antara kan menerjemahkan salah, salah satu uh, pekerjaan yang cukup berat hmm. bahkan ada yang sampai menjadi penerjemah tersumpah saya mah itu tuani penerjemah apa penerjemah tersumpah kan tersumpah ya oke okay. itu da, saya mah tuani jadi tuh jadi penerjemah tuh entong bagaimana hukumnya ketika kita menyampaikan sesuatu tapi ada di, yang dikurang lebihkan karena niat saya mengurang atau lebihkan e, sesuatu tersebut untuk menjaga silaturahmi antara misalkan antara customer dengan e, klien yang lain okay. itu itu pertanyaan pertama siap yang kedua boleh kan nukat kedua kala kala mas kawin sen kawin sayang dua hiji karunya yang lain eta bab penerjemah tersumbah ya berat ya siap saya pernah ceramah ke luar negeri ya itu pede eh. bahasa Inggris tiga orang ke Jepang bermasalah di bandara imigrasi tevira aiku cap emel eh. jadi lemot kan tulisan nanti juga super mi atasnya. kanji ya eh. kanji orang Jepang tuh egois Mung bahasa Inggris. Orang tuh bisa bahasa Jepang. Jadi riuh kan. Diusian ngabe formulir imigrasi teh. Hiji kolom teu kausian, baru geus diwila kru kajero Tanyakan ke ka pramugari gelis bertime bertime Birth time manuk orokan. Ternyata tanggal lahir, teringat inget birthday gitunya. Kanyawan-kanyawan di nuker misi formulir TKI oh tanggal lahir atuh ya mah bikin lolos weh ceramah kan di Jepang ge ya. tapi kenapa saya besok ke Korea juga tuh bisa bahasa Korea yang nggak saya pede ceramah weh bla bla bla bla bla bla bla ke nerjemahkan aku orang itu tarjim curang terjemahkan orang biasa seserian kusi itu mah bisa curi karena si itu tuh ngerti naon diomongkan ke orang ya ini kan fenomena bagaimana hukum menerjemah apa sekolah laju TV TPRI mon kenu normal kan biasa we suara kan kikiannya pertanyaannya yakin selengkap itu data yang disampaikan kewajiban kita mah menyampaikan bagaimana dengan menambah dan mengurangi selama itu untuk melengkapi data pemahaman sok contoh hari bisa Menurut Anda arti bisa apa? Bisa melakukan. Hah? Bisa melakukan. Berarti dapat melakukan, bisa dapat. Cek saya mah racun. Ya. Benar enggak? Karena arti bisa ya duanya. Bisa dapat, bisa ra. Contoh deh. Pajeng. Pajeng cek Anda non. Pajeng dong. Payung. Cek Anda payung, cek saya mah payu. Ya. Yang penting tongkos lah sampaikan weh seperti bahasa Arab min aina anta di mana mana min Indonesia Indonesia nanti mana min Sunda ya Sundawi ila aina ihdina sirata mustaqim paling mah nyambung weh atuh mun bung tak pernah di bandara wah ketat euy negara tertentu mah diinvestigasi kamu enak usum teroris bisa gitu keluar KB. mestinya saya besok ke Korea empatan jadi nangan duaan karena pisahnya nggak terbit sebagian enggak saya spontan ya ketika diinvestigasi di imigrasi orang tuh ngerti bahasa negara yang datangkan ke orang paling aman tuh pura-pura pige ah ah, ah. mungkin pusing itu ge abuskan Itu trik trik termurah aja jadi tenanawan mah ngaran gawe mah nya terjemahkeun we nu penting ulah salah nerjemahkeun ti dituna sakitu tong ngabatikeun tong dileuwehan tong dikurangan eta nu aman mah bagaimana kalau melebih-lebihkan orang bahasa Inggris kalau bahasa tubuh ya karena tidak mengerti biarkan sampai orang menger mengerti gitu atau masalah wa antum alamu bi umuri dunia keurusan dunia mau orang lebih nyaho improvisasi aja oke okay? Udah Ahmad yang sudah siap? Tuh, mana? Nyampe ada? Sebenarnya nomor WA anak. Gelis tuh. Nah ini dari panitia, Seth. Oh, panitia. Lelaki panitia. Sok <laughs> baca tuh. Ustaz mau tanya bagaimana hukum pembagian waris untuk seorang istri, mm -hmm. dua orang anak perempuan, mm -hmm. dan satu laki-laki. Hmm. Ada gono gini enggak? Waris itu prinsipnya ke bawah ya. Jadi kalau punya suami wafat itu ada hak istri, hak anak. Ini di kajinya nanti bab paroid ya. Anaknya berapa itu? Tiga. Tiga. Perempuan dua, laki-laki satu. Kalau perempuan buat anak perempuan satu dua bagi eh, dua bagian laki-laki, satu bagian perempuan. Ya. Jadi kalau warisnya misalnya asetnya 1 miliar 500 juta laki-laki e, eh, 250 juta ewang nu awewe jangan merasa tidak diadili nanti hak laki-laki kembali ke perempuan ibunya gimana dapat ibunya ibunya dapat nanti poin-poin berapa persennya ini harus dilihat di persentase paruh ini tergantung aset daripada berapa yang diwariskannya. Saya tidak bisa menentukan karena kasusnya kelihatan secara global. Seorang istri yang ditengahkan suaminya punya anak tiga, satu laki-laki, dua perempuan. Jelas itu dapat hak waris. Bukan gonogini lagi, itu mah sudah waris. Gonogini itu prinsipnya kalau ada konflik perceraian, misalnya hasil duaan, usahana, ngahiji. Tanya-tanya sok hitung-hitungan anak-anak gonogini. Ya, sok ada lagi? Yang kedua, bagaimana cara mengajak seorang adik perempuan untuk mengajak menjadi lebih baik adiknya teh doang. diajak ke kajian susah sholat menjalankan tapi belum berhijab bagaimana menyikapi siapapun yang mereka doang? sing sabar ku sabar mah insya Allah kesel kalau saya mah kan nomor kedawang mah tong saruana tuluy ya, we ajak jadi jangan bosan tawasau bil hak sampaikan kebenaran wa tawasau bis sober sing sabar ngabeja anak sampai dia bosen ngadengi ajakan orang akhirnya dia ikut yang nyobaan ah ame tegandeng wae mimitina kan gitu ngajak wae sini riut cobaan sekali isukna ajak deh sampai akhirnya banyak anak hijrah juga setahun di SMS-an bagaimana lama kakarak daik ngaji ngas ngaji mah pang istiqomahnya nah ini ladang amal sebetulnya mah dakwah musuh Islam untuk murah kedawang atuh justru etaladang ladang amal teh ada yang diuji oleh orang tua orang tua Ibrahim kan murah doang terus dakwahan anak Nuh murah doang saudara-saudaranya Muhammad Rasulullah murah doang justru didinya dakwah maka murah doang dakwah kanu bager mah tuh orang ewanien ya Denges jelas bager, naon masalahnya. Justru dakwah mah kanu marakada. Mau saya ngumpul yang baru di tato tukang gelut, urut pembunuh, yang nyawa marakada wangna, ayaan keneh teu. Tapi kan mun dipancing mah anger weh. Masa usung ustad di tenggelan gunung gelo kan baru dak mau marawa peso daging. Sia rek naon, rek nyacag nu gelo, sarua gelona tuh. Nah ulang oge heueuh tuh marakada nah jadi urin dengan bahasa sederhana. Mana nu gelo dicacag, mana lagi gelo tinu gelo antep kan kayak payah sorangan orang namanya sing hati-hati ya itu, simpel saja yasir wala asir bashir wala nafir, napir permudah jangan dipersulit berikan kabar gembira kuncinya jangan ditakut takut saya pikir itu sajalah mudah-mudahan kita bisa menjaga kepitrohan kita rumus penutup ada 6 i untuk menjaga kepitrohan kita satu iman bagus kalau Islam Islam bagus kalau ilmu, ilmu bagus kalau ikhlas mengamalkannya, ikhlas bagus kalau istighfar menjaga keikhlasannya, istighfar bagus kalau dijaga dengan istiadah terus berdoa. Istiadah iman, Islam, ikhlas, istighfar, istiadah bagus kalau dijaga dengan istiqomah. Penutup Allahumma ihdina siratal mustaqim. Ya Allah tetapkan kami di jalan yang lurus. Sok saya sekali semuanya sekali. Ya muqallibal qulub. ya Allah yang membulak-balik hati setelah kami menjalankan ibadah Ramadan sabit kulubana tetapkan hati setiap kami ala dinika di atas agamamu ya musarrifal kulub wahai zat yang membulak balik hati sarif kulubana tetapkan hati setiap kami ala ta'atika selalu di atas ketaatan kepadamu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Kulu qali hada wa astaghfirullahi wa lakum mohon maaf atas segala kurangan usikum wa nafsi bitaqallah faqad fajal muntakun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh